saya akan menanyakan pada satu kakek dia mau meninggalnya pesan gitu sama keluarga pesan sama keluarganya jangan dibacakan surat yasin gimana itu bu ya yang saya ini saya maksa baca yasin apa saya dosa dan tidak nah setelah itu dia memang sudah mewakafkan tanah untuk masjid tapi dia udah mau detik-detik ini diambil lagi gitu gimana Bu ya dan saya saking khawatirnya dia kan punya penyakit gula mungkin susah banget gitu mau meninggalnya saya paksa saya percaya surat yasin setelah meninggal dia jadinya besar sekali gitu Bu ya sudah meninggal sama darah ya kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada orang yang wasiat untuk tidak dibacakan Yasin. Bacakan saja Yasin semoga diampuni oleh Allah. Ikrau Yasin ala mautakum. Ada hadis bacakan Yasin kepada orang yang meninggal dari kalian ada yang mengatakan ini bukan hakikatnya setelah meninggal sebelum meninggal dibacakan Yasin tapi dohirnya lafad ini adalah setelah meninggal dan membacakan ayat Al-Quran bagi orang yang meninggal dunia adalah boleh-boleh saja disepakati oleh ulama dan tidak ada satu ulama pun dari dahulu yang melarang pembacaan ayat Al-Quran khususnya Yasin bagi orang yang meninggal dunia memang ada di akhir zaman ya namanya zaman akhir zaman rusak ada orang mengatakan haram bacain Yasin bagi orang yang meninggal dunia haramnya dari mana Ustaz ada dalilnya karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan innalillah kita disuruh baca Al-Quran kapan saja dan di mana saja dan sepakat ulama bahasanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian pahalanya kita kirimkan kepada orang yang meninggal itu nyampe disepakati oleh ulama dari matab Imam Ahmad matab Malik matab Imam Abu Hanifah termasuk matab Imam Syafi'i sendiri biarpun riwayat dari Imam Syafi'i tidak nyampe tapi ternyata adalah muridnya Imam Syafi'i mengatakan nyampe sehingga kesimpulannya sudah menjadi kesepakatan ulama kalau ibu bapak membaca ayat Al-Qur'an termasuk Yasin atau tak yang lainnya kemudian setelah itu pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia itu nyampe kalau ada orang mengatakan tidak nyampe itu pasti orang bingung orang bingung ya biarpun dia tidak mau bu tetap didoain karena kita tetap meyakini dia adalah ahli iman ahli la ilah illallah ya jangan sampai kita gara-gara dia seperti itu lalu kita benci nggak boleh bu kita doakan bahkan kalau ada orang merayak melarang perayaan Maulid Nabi bu kita doakan semoga tahun depan mereka bisa merayakan Maulid Nabi karena kasihan hatinya tidak rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian wakaf itu kalau sudah diberikan dan ada yang mendengar tidak bisa ditarik lagi jadi kalau wakaf itu sudah diikrarkan itu sudah selesai masalah urusan urusan proses ke negara itu urusan nanti jadi kalau wakaf itu tidak bisa kemana-mana maka kalau sudah ada orang berikan wakaf itu adalah uh, asalkan diikrarkan diikrarkan saya wakafkan ini untuk ini lalu sudah diterima biarpun itu nanti urusan urusan surat urusan nyu, nyusul baik nah, aja nanti perlu diarahkan ada sebagian orang belum mengerti cara wakaf itu kayak apa ada macam-macam wakaf itu paling enak adalah wakaf yang diumumkan jangan membuat wakaf yang sempit sebab kalau wakaf sempit itu susah manfaatnya sehingga di sini itu tidak ada bu Gak ada apa namanya apa? Karena ada beberapa orang kita sering cerita tentang yatim piatu ya. Memang ada banyak anak yatim di sini, maka kita tidak menerima sumbangan khusus buat anak yatim. Sebab apa? Manfaatnya hanya untuk anak yatim, yang lain pusing nanti ngaturnya. Tapi kalau digunakan untuk semua, masalah yang fakir, yang yatim bisa masuk, bisa menggunakan semuanya. Dan ini adalah lebih besar manfaatnya. Coba kalau ada orang wakaf, saya membuat masjid di sini untuk yatim piatu. Ayo, atau pondok buat yatim piatu kalau bukan yatim piatu ayo siapa yang bisa ngisi sini jadi kalau kita membuat pondok yatim piatu ternyata ya bukan yatim piatu tidak boleh di situ sama ini wakaf itu harus ditentukan untuk siapa maka kami himbau siapapun berwakaf diumumkan jadi semua yang berjuang di tempat ini dia adalah bisa tinggal di sini ah, yatim piatu enggak dan anak-anak yatim itu sebaik-baik kita merawat anak yatim adalah jangan diyatimkan dia Artinya dia merasa tidak yatim, ya bapaknya kita. Jangan yatim yatimkan itu. Justru kadang-kadang kita yatimkan itu untuk cari sumbangan dana. Ini ustadznya yang tidak ikhlas. nanya anak yatim, anak yatim, anak yatim. Akhirnya ustadznya kaya, anak yatimnya melarat melulu. Jadi kalau bisa merawat, kalau anda merawat anak yatim, jangan diyatimkan karena maksud kafalah itu ada kalawah roh, rohiyah dan jasadiyah. Bukan saja urusan makan, tapi Anda menjadi bapaknya dia. Itu loh. Jadi jangan ini makna. Anda ya jadi tumpuan buat dia. Itu hakikat. Nabi Muhammad bukan anak bapak, bukan anaknya anak, bukan bapaknya anak, tapi Abu Aitam. Bapaknya orang yatim. Jadi saya merasa ada seorang yatim dia menangis suatu ketika di hari raya. Kenapa engkau menangis? Karena teman-temanku pada punya bapak, aku tidak punya bapak. Aku jadi bapakmu. Oh, siapa yang tidak senang kalau aku jadi bapaknya? Langsung senang, engkau menjadi bapakku. Abul Aitam, lihat. Jadi tidak diyatimkan saat itu. Ini barangkali kami himbau kepada siapapun. Kalau ingin rawai anak yatim, jangan diyatim-yatimkan. Kalau diyatimkan ya boleh saja memang dia yatim kok. Akan tapi lebih mulia jika tidak tidak terlihat. Sehingga ada, termasuk guru kami Habib Hasan Bahrun waktu itu memang ada anak yatim di dalam pondok, tapi nggak ada tahu siapa yang yatim. Memang ada yatim masuk-masuk gratis, tapi nggak ada yang tahu ini yatim nggak yatim bahkan sampai bertahun-tahun kita berteman dengan dia nggak tahu kalau bapaknya nggak ada jadi jadi dia jadi tidak tidak merasa ter, terpukul terus yatim yatim jadi kadang-kadang merasa risih aku dikasihani karena aku tidak punya bapak nah ini ada jadi jadi masalah kadang ini diantaranya kita ngomong apa tadi masalah apa uh, jadi kalau pengen wakaf selesai tidak bisa ditarik lagi akhirnya cuman permasalahannya kadang-kadang orang itu kan tidak semuanya sama ahli waris kadang-kadang Masya Allah sehingga kalau ada wakaf itu segera dihitam putih hitam di atas putih agar segera beres karena apa? itu justru yang abadi kalau ibu tahu seandainya bapak itu tidak tergoda untuk menarik ketahuilah hidupnya bapak itu enak akan tapi ketahuilah penarikannya itu adalah tidak sah kalau memang pernah diwakafkan pernah diwakafkan dan jelas penarikannya tidak sah jangan dituruti wasiatnya bacakan yasin buat dia dan wakafnya terus jalankan agar dia mendapatkan pahala kalau sampai wakaf ini kita tarik dosanya benar-benar limpah ke dia Hah? waduh ya ini Masya Allah dibagi-bagikan lagi sama dia sudah bikin masjid masjidnya diambil lagi sama masyarakat digantikan bapak itu kasihan bapak itu harus kita banyak doakan dia masa diwakafkan diminta Subhanallah diampuni semoga diampuni Allah karena dia dirasa sakit kita tidak boleh suudan dengan orang yang meninggal dunia mungkin ya ada dosa Allah akan menghampuni dosanya maka dikasih sakit semacam itu dan sekarang sudah nikmat di alam barzah tapi ingat kalau sudah wakaf jangan Masya Allah makanya wakaf itu hati-hati sampai saya itu pelit bu di sini bu ada orang beberapa orang itu mengambil kayu bekas potongan kayu pondok mau ngambil kayu anak bilang stop jangan anak bilang sama anak dilarang kayu di sini diambil oleh siapapun termasuk rongsok pun jangan ada orang lain masuk mengambil rongsok seenaknya karena ini adalah miliknya pondok kalau ada orang butuh kayu nanti laporan saja saya bisa ngomong kepada orang kalau saya punya duit saya belikan kayu yang bersih dari tempat lain atau saya minta tolong kepada orang di kampung yang punya kayu kasihkan kayu tapi kalau pondok tidak saya pelit urusan pondok Makanya pemulung jangan masuk. Ini semuanya jangan masuk. Tidak boleh. Semua yang ada di pondok adalah untuk kepentingan pondok. Kalau ada bekas bekas kayu-kayu kalau untuk bakar di dapur dibakar untuk anak pondok boleh tapi kalau sudah dibawa keluar tidak boleh pelit bu saya itu kalau urusan begitu ya nah, ini karena ini amanat saya paling berat kalau begini jadi saya marah kayu-kayu aja kalau tidak. biarpun itu pagar rusak itu pagar rusak tapi pasti bisa digunakan untuk kepentingan pondok nanti insya Allah adalah kalau butuh kayu bakar. Nah, habis ini mungkin jadi jamaah perlu kayu bakar laporan saja nanti. Tapi tidak boleh bawa barang pondok. Kalau pondok haram, haram, haram wakaf. Quran yang dimuka, diwakafkan di masjid tidak boleh dibaca di luar. Ya Allah. Makanya kalau mewakafkan Quran sekalipun adalah untuk kepentingan anak pondok atau semua yang berada di pondok ini. Ya, ini baru, jadi bisa dibawa ke sana, bawa ke sini. Makanya karpet untuk masjid, kalau memang itu dikhususkan masjid, tidak boleh bawa ke mana mana ini amanatnya orang yang menanggung namanya apa orang yang bertanggung jawab dosa kadang-kadang TKM khayir baik sekali duit dipinjamkan sana karpetnya buat acara pengantin acara dangdutan kadang-kadang wah problem ini Masya Allah jadi amanat wahai para ustad kami yakin di antara yang datang adalah para ustad yang punya tanggung jawab di masjid-masjid urusan wakaf itu amanat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala memang mungkin orang tidak tahu ada orang tidak tahu akan tapi kejahatan kita sekecil apapun akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dituntut nanti. Kita doakan Bu itu kasihan itu Ibu sudah tidak mau dibacain Yasin, kemudian wakafnya ditarik kembali. Semoga Allah mengampuni dosanya. Al-Fatihah. Dan kita doakan semua orang-orang yang berbuat baik kayak begitu mungkin itu hanya sedikit kepleset doanya jadi semua ya bu para bapak ibu kalau ada orang begitu orang wakaf kayak begitu orang berbuat baik itu hanya perlu didoakan mereka nggak perlu balasan dunia sehingga pengurus masjid kalau anda pengurus masjid ini banyak pengurus masjid yang sering dilupakan oleh pengurus masjid pengurus pesantren pengurus pondok adalah apa doakan orang yang pernah berbuat baik agar diberi keikhlasan kadang hanya bisa berbangga Alhamdulillah masjid itu waktu kemanatiaan kita yang membentuk ini cepat selesai ya setahun dulu tiga tahun gak beres-beres gara-gara setahun kita nih padahal kan bukan dia orang lain kan nyumbang tapi tidak pernah doain orang lain itu musibah berarti kita tuh masuk bab sombong kalau memang anda benar-benar berjuang di masjid kalau anda tidak bisa memberi akan tapi anda hanya jadi panitia doa anda biarpun yang meletakkan satu bata merah itu doakan lintaskan dalam doa ya Allah angkat derajatnya ampuni ini ternyata ada para salafus saleh itu mendoakan orang yang pernah berbuat baik satu hal bahkan orang yang jahil pun didoakan mendoakan orang lain jangan hanya bangga Alhamdulillah sudah selesai eh? pengurus masjid pernah tidak mendoakan orang yang pernah menyumbang di masjid kita ini pertanyaan bagi pengurus masjid ini kadang iya lupa lupa karena masjidnya sudah jadi <laughs> Masya Allah